Maka ketahuilah bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam kehidupan dunia ini, di alam barzakh maupun nanti di hari kiamat. Dan sudah kita dengarkan bersama bahwa akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan dunia ini, dia akan terhalang dari cahaya ilmu. Dia akan terhalang dari ketaatan kepada Allah. Di antaranya juga dia akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Akan disulitkan urusannya di dunia. Dan kalau kalau toh dia mendapatkan kemudahan maka sebenarnya itu merupakan istidraj yang nantinya dia tidak akan mendapatkan siksa baik di dalam kubur maupun di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Untuk kemudian akan kami sampaikan yaitu uqubat al-ma'asi fil barzakh. Balasan-balasan dari perbuatan dosa yang akan dialami oleh seseorang dalam alam barzakh, yaitu dalam alam kubur. Kita tahu bersama Pendengar roja yang dimuliakan Allah, bahwa Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernapas pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kita manusia yang memiliki nyawa, kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau mati merupakan akhir dari segalanya, maka lakukan apa yang kau mau maka lakukan apa yang engkau inginkan di dunia ini. Penuhi segala syahwat. Penuhi segala keinginan. Jangan peduli dengan apa yang dikehendaki Allah. Apakah syahwatmu yang kau lakukan itu melahirkan murka Allah atau melahirkan ridha Allah? Maka jangan kau pedulikan. Kalau memang kehidupan dunia ini kematian merupakan akhir dari segalanya, dan tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Namun kita sebagai seorang muslim hendaklah beriman dan kuatkan keimanan ini, mantapkan keyakinan ini. Jangan tergoyahkan sedikit pun bahwa setelah kematian ada alam barzakh. Setelah kematian ada alam akhirat. Maka setiap orang yang hidup pasti akan mati dan kematian meskipun seorang lari dari darinya akan menyergapnya. di di dimanapun dia berada. Kapanpun dia berada. Tidak memilih. Tidak pandang bulu. Orang kecil atau orang besar. Tidak memilih. Orang tersebut memiliki kedudukan atau rakyat jelata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul innal mauta alladhi tafirru minhu fa innahu mulakikum. Katakanlah kematian yang Kalian lari darinya pasti akan menjumpai kalian. Dan tidak ada di antara kalian yang tahu seorang pun di mana dia akan mati. La tadri nafsun madza taksibu ghada wa la tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, apa yang ia lakukan esok hari dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggalkan dunia ini. Ayo ikhwah, saudaraku yang kucintai karena Allah, ketahuilah bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian akhir dari kehidupan dunia yang sangat sebentar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kun fit kan karena kegharib, atau abira sabilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang melintasi jalan, yang menyeberang jalan. Kita ketahui orang asing akan kembali ke tempat semula. Orang asing yang bepergian akan kembali ke rumahnya, akan kembali ke negerinya dan kita ketahui seberapa panjang dan seberapa lama orang melintasi jalan maka itulah perbandingan kehidupan dunia ini kita semua akan kembali kepada Allah kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pada hari ia akan dikunci mulut-mulut kalian. Tangan-tangan kalian akan menjadi berbicara dan kaki akan bersaksi atas atas apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari di mana kami kunci mulut-mulut mereka. Kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara dan kami jadikan kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan. Kita bisa berbohong, kita bisa menyimpan data, kita bisa merusak data, kita bisa menghancurkan data, tapi ingat bahwa semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga ketahuilah sebagai orang yang beriman haruslah yakin bahwa ada balasan-balasan bagi seseorang yang melakukan dosa atau melakukan ketaatan yang akan dialami dan akan diterima di alam barzakh. Akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan adanya fitnah kubur. Menetapkan adanya pertanyaan mungkar dan nakir. Pertanyaannya adalah, siapa kita untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Apa yang akan dihadapi oleh seorang yang meninggal dunia dalam kubur? Maka akan kita dengarkan bersama akibat-akibat perbuatan dosa yang akan dialami oleh seseorang di alam barzah. Alam barzah merupakan kebenaran Alam barzah hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un." لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن وراihim barzakhun ila yaumi yub'atsun hingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian ia mengatakan, Ya Allah, Ya Tuhan, Ya Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku. Semoga aku bisa melakukan amal soleh yang aku tinggalkan dahulu. Ketahuilah, itulah kalimat yang dia ucapkan. Sementara di belakang mereka ada alam barzah yang membentang hingga hari kebangkitan yaitu hari kiamat. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pendengar roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi kita akan bertobat kepada Allah? Kapan lagi kita mohon ampun kepada Allah? Kapan lagi seseorang mau bersedekah? Apakah menunggu akan dicabut nyawanya? Lalu mengatakan, Ya Allah, akhirkan ajalku, aku mau bersedekah. Apakah menunggu ajalnya berada di kerongkongan untuk kemudian mengatakan ini ini itu betulan. Aku mau bertobat sekarang. Apakah menunggu tangannya sudah tidak bisa bergerak, kakinya menjulur, waltafatis tu bisak kedua betisnya telah menempel karena meregang sakitnya sakaratul maut maka ketahuilah masing-masing kita akan meninggalkan dunia ini tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali harapan kepada Allah Rabbul Alamin sadar dan sadarlah bahwa kehidupan ini adalah sebentar Kehidupan ini tidak akan kekal, yang kekal adalah kehidupan akhirat. Namun sayangnya bal tu'thiruna al hayat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia ini padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ayo ikhwah keyakinan kita akan kehidupan akhirat tidak boleh digoyahkan dan tidak boleh kita mundur sedikit pun. Hendaklah kita memantapkan hati untuk senantiasa beriman dan menambahkan keimanan akan adanya fitnah kubur, akan adanya nikmat kubur, akan adanya siksa kubur. Dan kita bertanya, apakah kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur? Allah a'lam bisawab. Tentunya kita semua berlindung kepada Allah dari siksa kubur yang akan terbentang hingga hari kiamat. Ayo ikhwah, disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid beberapa akibat yang akan dialami oleh seseorang ketika mereka melakukan perbuatan dosa di dunia ancaman-ancaman yang akan diterima baginya dalam kehidupan alam barzah yaitu alam kubur dinamakan azabul qabri azab kubur dikarenakan pada umumnya orang dikubur dan al sebagaimana mujahid mengatakan adalah pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ar-Rahman wa bainahuma barzakhun la yabghiyan di antara keduanya yaitu air tawar dan air laut itu ada pembatas yang tidak bisa bercampur antara keduanya demikian pula alam alam berzah, alamul barzakh ada alam yang membatasi kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat kelak di mana kehidupan di alam kubur merupakan cerminan bagi seseorang bagaimana nanti di akhiratnya. Yang pertama akan dialami akubatul munafik wal jahil bi amrillah wa nahihi wal kafir. Akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang munafik. Orang yang bodoh terhadap perintah Allah dan larangan Allah dan juga orang kafir. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i wa Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Al-Barra bin Azib bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sebagaimana Abdullah Al-Barra bin Aziz mengatakan ketika kami <clears throat> mengantarkan jenazah berada di samping jenazah di pekuburan Baqi' Al-Ghurqat maka kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mendatangi kami sallallahu alaihi wasallam lalu beliau duduk dan kami duduk di sekitar beliau Seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertengger. Dan jenazah tersebut dibuatkan baginya lubang lahat. Lalu beliau mengatakan, A'udzubillah min azabil qabr. <clears throat> Salah marrat. Beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur dengan mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Mengatakan tiga kali. Kemudian beliau bersabda, إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة فجلسوا منه مد البصر Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila sudah menghadapi kehidupan akhirat memutuskan dirinya dari kehidupan dunia ini yaitu menjelang kematian datang kepadanya beberapa malaikat seakan di wajah mereka ada matahari dan mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga dan wangian dari wangian sorga, Mereka duduk di samping orang yang mau mati tersebut, yaitu seorang hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah, duduk di sampingnya sepanjang mata memandang. Summa yajibu malakul maut hatta yajalisa inda Kemudian datanglah malakul maut hingga duduk di samping kepalanya. Jadi ini menunjukkan nama malaikat yang mencabut nyawa bukanlah seperti yang sering kita dengarkan yaitu Israel. Akan tapi <coughs> yang terdapat di dalam hadis dalam sunnah namanya adalah malakul maut. Lalu mengatakan malaikat maut fayaqulu ya ayyatuhan Nafsu tayyibah ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan wahai jiwa yang baik keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan ridha Allah qala fatakhruju tasilu kama al qutratu min fis kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lalu keluarlah ruh orang yang beriman, ruh yang baik mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut teku. Fayakhudhuha fa faida akhadhuha lam yadauha fi yadihi tarfata ainin. Lalu diambillah oleh malaikat maut maka ketika mereka melihat ruh tersebut mereka tidak meninggalkan di tangan malaikat maut selama mata memejam hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa dzalikal hadud sampai mereka mengambilnya dan memasukkan ruh yang baik ruhnya orang beriman ruhnya hamba Allah yang bertakwa ruhnya hamba Allah yang taat kepadanya lalu dimasukkan ke dalam kain kafan yang terdapat wewangian di dalamnya kemudian wa yakhruju minha qadiya binabha miskin wujidat wujidat ala wajhil ardi keluar dari kain kafan tersebut wangi-wangian yang sangat harum ya seperti harumnya misik yang paling harum yang terdapat di permukaan bumi ini Kemudian Nabi bersabda, "Fayas'aduna biha فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها بها في الدنيا kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam dibawalah ruh tersebut diangkat ke langit dan ketika mereka membawa ruh ini tidak ada yang dilintasi yaitu di kalangan para malaikat yang dilewati, dilalui oleh para malaikat yang membawa roh orang yang baik ini, yang membawa roh orang yang taat bertakwa kepada Allah. Kecuali para malaikat yang melihatnya dan dilintasinya mengatakan ma'adihirrat tayyibah. Ruhnya siapa yang sangat baik ini? Maka para malaikat yang membawanya mengatakan ruhnya fulan bin fulan dengan menyebut namanya yang baik yang mereka pakai dalam kehidupan dunia ini. حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيدوا وعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى kemudian malaikat tersebut membawanya ke pintu langit dan mereka minta agar dibukakan pintu langit tersebut bagi ruh seorang hamba yang baik ini bagi ruh seorang hamba beriman bertakwa taat kepada Allah dibukakan baginya pintu lalu fayushiruhu min kulli sama'in muqarribuha maka menyebarkan orang-orang malaikat-malaikat yang ada di langit tersebut yang dekat dengan ini dengan ruh ini sampai dibawalah kepada langit berikutnya sampai kepada langit di mana Allah Subhanahu wa taala di situ fayaqulullah azza wa jalla lalu Allah di atas langit tersebut lalu Allah surat taala berfirman tulislah kitab abdi yaitu catatan amal hambaku ini di tempat yang sangat tinggi dan kembalikan hambaku roh hambaku ini kepada ke, ke, ke bumi sesungguhnya aku telah menciptakannya dari tanah dan aku kembalikan kepadanya dan saat yang lain akan aku keluarkan mereka darinya. Kemudian Nabi bersabda, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, fayatihi malakan." Kemudian dikembalikan ruh ke jasadnya. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat. Fa'id lalu mendudukkan hamba yang beriman tersebut fayakuna fayakulana lahu fayakulani lahu dan keduanya bertanya man rabbuka fayakulu rabbi Allah fayakulani lahu ma dinuka fayakulu dinin al-islam fayakulani lahu ma hadha ar-rajul ladzi bu'itsa fikum fayakulu huwa rasulullah فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت Lalu kedua malaikat bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu? Menjawablah, hamba Allah yang beriman dan bertakwa ini, Tuhanku adalah Allah. Lalu ditanya lagi oleh kedua malaikat, apa agamamu? Dia mengatakan, agamaku Islam. Lalu keduanya bertanya lagi, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Dia mengatakan, itulah Rasulullah. Kemudian bertanya lagi keduanya, apa ilmumu? Menjawablah hamba yang beriman dan taat kepada Allah. Aku membaca Al-Quran, beriman kepadanya, dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fafrisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah kemudian ada yang memanggil dari langit telah benar hambaku benarkan baginya surga bukakan baginya pintu menuju surga qala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yusalahu min qabrihi mudda basarihi kemudian datang kepadanya yaitu min ruha wa tibiha yaitu ruhnya yang yang baik ini dan dibentangkan diluaskan baginya di alam kuburnya sepanjang mata memandang wa kemudian nabi bersabda wa ya'tihi rajulun husnul wajhi husnul siyab tiburrih lalu nabi bersabda setelah dibentangkan diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang, dibukakan baginya pintu sorga, dibentangkan padanya menuju sorga, maka apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya seseorang yang wajahnya sangat tampan, wajahnya sangat baik, bajunya sangat baik, baunya sangat harum. Fayaqulu, abshir billadhi yasurruk, Hala yaumuka alladhi kuntu tuwa, kunta tuwa'at. Orang yang sangat tampan, harum baunya, bagus bajunya, mengatakan, aku berikan kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu maka si hamba yang beriman, yang taat bertakwa kepada Allah. Dia mengatakan, siapakah engkau? Man anta? Fawajahuka al-wajhul ladhi yaji'u bil khair. Siapakah anda? Wajahmu, wajah yang penuh dengan kebaikan. Wajah yang bawa kebaikan. Fayaqulu ana amaluka soleh. Fayaqulu ya Rabb, akimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali setelah mendengarkan jawaban dari orang yang tampan, harum baunya, bagus bajunya. Apa katanya? Orang tersebut mengatakan, aku adalah amalmu yang soleh. Aku adalah amalmu, amalmu ketika dalam kehidupan dunia yang baik. Kemudian si hamba mengatakan, Ya Allah, Ya Rabbi, segerakan hari kiamat sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Subhanallah. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat yang akan datang kepada kita ketika orang-orang sudah meninggalkan kita. Anak istri kita yang kita cintai akan meninggalkan kita. Kita akan kesendirian dalam kegelapan alam kubur. Akan menjadi terang benderang dibentangkan padanya surga apabila kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Akan datang kepada kita, yaitu seorang yang tampan, bagunya bajunya baik, baunya harum, itulah amal baik kita. Dan kita akan mengatakan semoga kita masuk di dalamnya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang bisa datang pada kami amal soleh yang berupa seorang yang tampan, baunya harum, bajunya indah, menyenangkan, wajahnya penuh dengan kebaikan. Ayo ikhwah, berimanlah kita kepada apa yang telah dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah, jangan sedikit goyah, karena keyakinan terhadap azab kubur merupakan keyakinan yang tidak bisa ditawar. Bisa kufur seorang yang mengingkarinya, bisa pula dari Islam orang yang mengingkarinya. Maka kita setelah tahu bagaimana proses seorang hamba beriman dan bertakwa kepada Allah ketika nyawanya dicabut oleh Allah disebutkan kepadanya oleh malakul maut ya ayyatuhan nafsut tayyibah irji'i ila ukhruji ila maghfiratun minallah walidwan wahai jiwa yang baik keluarlah engkau menuju kepada Allah menuju kepada ampunan Allah dan kepada ridha Allah namun perhatikan ayo ikhwah bagaimana seorang hamba seorang yang kafir bahkan melihat lafaz wa innal abdal kafir kata Nabi wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i min dunya wa iqbali min akhirah nazala ilayhi min sama malaikatun sudul wujuh ma'humul ma'humul musuh ketika seorang hamba yang kafir dan seorang hamba yang tidak bertakwa kepada Allah dalam lafaz yang lain sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Abdul Hasan Al-Syekh dan juga oleh Syar Bani bahwa seorang hamba yang kafir atau orang seorang hamba yang durhaka kepada Allah yang suka berbuat maksiat kepada Allah apabila ia terlepas dari kehidupan dunia menghadapi kehidupan akhirat yaitu menjelang kematiannya datang turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya hitam di mana mereka memegang al-masuh awal musuh yaitu bimakna al-kisah min syar yaitu pakaian yang terbuat dari rambut fayirisuna minhu muddal basar mereka duduk di samping orang yang durhaka kepada Allah ini sepanjang mata memandang thumma yaji malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih kemudian datanglah malaikat maut datanglah malaikat maut duduk di samping kepalanya. Fayaqul, ayatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sukti min Allahi wa ghadabin. Qala, fataf, fatafarraku fi jasadihi, fayantaziuha kama yuntaza'u safut minas sufil mablul. Kemudian setelah malaikat-malaikat yang wajahnya hitam menyeramkan duduk di samping mereka dengan membawa kain yang terbuat dari rambut. Meman duduk mereka di samping orang yang akan meninggal dari orang kafir atau orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Lalu datang malaikat maut duduk di samping kepalanya dengan mengatakan wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang rusak, wahai jiwa yang jelek. Keluarlah engkau menuju kepada murka Allah dan marahnya Allah. Maka Nabi bersabda, "Fatafarraqu fi jasadihi." Kemudian keluarlah ruh itu dari jasadnya, fayantazi'uha kama yuntaza'us safut. Maka dicabutlah ruhnya ini sebagaimana dicabutnya as-safut yaitu besi yang memiliki cabang-cabang gigi bergerigi-gerigi tajam yang terdapat di dalam as-suf al-bablul kain wool yang basah bisa kita bayangkan ada besi yang bercabang bergigi-bergigi kemudian diletakkan di dalam kain wool yang basah lalu dicabut sekencang-kencangnya maka kita bisa melihat apa yang terjadi. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'u lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin. Ketika sudah diambil oleh malaikat maut, maka tidak dibiarkan oleh malaikat-malaikat tadi sekejap mata di tangannya hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Wa yakhruju minha ka'antun rih khabitha wajila ardi maka diambillah oleh malaikat-malaikat yang wajahnya hitam tadi ruh ini dimasukkan ke dalam kantongan yang terbuat dari asyar tadi yaitu dari rambut ya kemudian keluarlah bau yang busuk dari kantong tersebut bau yang paling busuk yang terdapat di permukaan bumi adu nabiha, lalu dibawalah ke langit fala yamurru nabiha ala mala' minal malaika illa qalu ma hadzal ruhul khabith dan tidaklah ada malaikat ketika melintas dan mencium baunya kemudian mereka kecuali mereka mengatakan ruh siapa ruh yang busuk ini fayaquluna fulan bin fulan biakbahi asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya menyebut dengan nama nama-nama yang paling buruk yang mereka pakai dulu di dunia hatta yantahi biha ila sama'id dunya sampai berakhir dengan membawa ruh ini di langit dunia fayas taftih lahu fala yuftah lahu kemudian dimintakan di fayustah fayustaftahu lahu fala yuftah lahu dimintakan untuk dibukakan pintu langit baginya namun tidak dibukakan oleh Allah ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لالو نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم باتش فرمان الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط tidak akan pernah dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai al-jamal yaitu onta masuk telah ke dalam lubang jarum فيقول azza عز وجل اكتبوا كتابه في سجين من ardi sufla fatutrah ruhuhu tarhan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tulislah catatannya di tempat yang paling bawah di permukaan bumi kemudian dilemparkan rohnya lalu Rasulullah membaca wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fataqtafu at tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih barang siapa yang menyekutukan Allah ingat barang siapa yang menyekutukan Allah maka seakan-akan dia terlempar dari langit dan dihempas oleh burung lalu lalu dihempas oleh oleh angin ya diikan oleh burung dan rimpas oleh angin ke tempat yang jauh فتعاد روعه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه Kemudian setelah dikembalikan ruh orang yang jahat ini, ruh orang kafir, ruh orang yang tidak mau taat kepada Allah, ruh orang munafik, ruh orang yang durhaka kepada Allah meskipun dia beriman tak durhaka kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah sebagaimana keterangan para ulama di antara Syekh Muhammad bin eh, Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam riwayat yang lainnya. Kemudian didudukkan datang kepadanya kedua malaikat lalu bertanya kepada keduanya, "Siapa Tuhanmu?" Apa jawabannya? Haha, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku tidak tahu, la adri. Kemudian Ditanya lagi oleh kedua malaikat, "Mahadar rajul alladhi bu'itha fikum?" Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Apa jawabannya? Ha ha la adri. Ha aku tidak tahu, aku tidak tahu. Fayunadi muradi minas sama. Lalu ada yang manggil dari langit. Telah berdusta dia. Hamparkan baginya neraka bukakan baginya pintu neraka lalu datanglah padanya panas dan racun dari api neraka lalu yadiku alai kubur menyempitlah kuburnya hatta takhtalif adla'uhu sehingga bercerai-berai tulang rusuknya wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi datang kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya penuh dengan keburukan qabihus siyab penuh bajunya juga begitu dan baunya juga buruk baunya busuk fayaqulu abshir billadhi yasu'uk Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Orang yang wajahnya buruk, baunya busuk, bajunya juga demikian, mengatakan, aku beri kabar gembira dengan sesuatu yang menyakitimu. Jadi kalau sesuatu yang menyakitkan dikatakan sebagai kabar gembira, ini mimbabil mubalaghah, yaitu menunjukkan sungguh sesuatu yang benar-benar pelecehan kepadanya. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Maka roh dan jasad si hamba yang kafir yang durhaka kepada Allah ini dia bertanya fayaqulu man anta fawajhuka alwajhu ladhi yaji'u bisyarr siapa dirimu wajahmu penuh dengan keburukan Fayakulu, aha amalukal khabith fayaqulu rabb la tuqimis sa'ah maka seorang hamba yang durhaka ini hamba yang kafir ini mengatakan hamba, seorang yang datang dengan wajah yang buruk ini mengatakan ana amalukal khabis aku adalah amalmu yang buruk aku adalah amalmu yang jelek amalmu yang jahat ketika kamu hidup dalam kehidupan dunia maka hamba yang jahat ini, hamba yang durhaka dan kafir kepada Allah ini mengatakan, Ya Allah, Ya Rabb, jangan engkau segerakan hari kiamat. Karena dia akan merasakan bahwa akan diterima baginya di hari kiamat lebih parah dan lebih dahsyat apa yang dihadapi dia di alam kubur. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dan Imam Ahmad At-Tiyalisi wa Abdul Razzaq wa Ibn Abi Shaybah wa Ibn Aim fil Hilyah dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Sahihul Jami. Ayo ikhwah pendengar wajah dimanapun Anda berada, sudahlah cukup bagi kita peringatan-peringatan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri yang kita dengar dengan telinga kita sendiri. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari orang-orang terdahulu yang sudah meninggalkan kita bahwa kita akan menjadi sepertinya. Kita akan menyusulnya. Namun kita tidak mengerti apakah kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir atau tidak. Janganlah saudara mengatakan, bukankah itu pertanyaan yang sederhana? Bukankah itu pertanyaan yang bisa kita hafal? Bukankah itu pertanyaan yang mudah untuk kita ingat? Ketahuilah, tidak akan mudah orang untuk menjawabnya. Kecuali orang yang dikehendaki Allah. Tidak akan mudah orang untuk bisa menjawabnya. Kecuali orang yang diberikan oleh Allah, yaitu atas bid, Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal beliau mengatakan istaghfiru li ahikum was'alu lahu tasbid fa innahu an yus'al mintakan ampun untuk saudaramu ini karena dia akan ditanya sebentar lagi dan mintakan dia atas bid, yaitu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil peringatan fakta biru ya ulil albab. Ambillah ibrah, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Berapa banyak orang yang sudah meninggalkan diri kita? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hal ini? Berhentilah sejenak dari pekerjaan berhentilah sejenak dari memikirkan yang lain. Berhentilah sejenak dari kesibukan dunia. Ingat bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Ingat bahwa akhiratlah negeri kita yang akan kita tuju. Ingat apa yang katakan dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun di dunia ka'annaka gharib aw 'abira sabil Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Berhentilah sejenak untuk kita muhasabah bahwa ini bukan main-main, bahwa ini bukanlah sekedar retorika, bahwa ini bukanlah sekedar omongan belaka, namun ini adalah al-haq yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Al-jannatu haq, wal naru haq. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alquha ila Maryam ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal." Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan sama Allah selain Allah yang berhak disembah. Maha tidak ada sekutu baginya. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan bersaksi bahwa Isa hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat Allah yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam dan roh yang diberikan Allah kepadanya. Dan bersaksi bahwa Al-Jannah, surga itu benar. Neraka itu benar. Jangan kau ingkari adanya neraka Jangan kita ingkari adanya fitnah kubur. Jangan kita ingkari adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Semuanya adalah hak. Sehingga Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Semoga Allah memudahkan bagi kita ketika sakaratul maut Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat-malaikat yang wajahnya penuh dengan wajah yang bersinar seperti matahari di kepala mereka, di wajah mereka yang membawa kain kafan dari sorga yang penuh dengan wangian dan semoga Allah menjauhkan dari kita ketika kita mau meninggalkan dunia ini dari malaikat yang wajahnya hitam membawa kain yang terbuat dari rambut sebagai bungkus dari roh yang jahat, dari roh yang buruk yang menyebarkan semerbak bau yang sangat busuk. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dalam kehidupan dunia akan kita lihat dalam kehidupan alam barzah nanti insya Allah akan kita lihat bagaimana akibat orang yang berbuat zina dalam barzah apa akibat orang yang melakukan adu domba, kencing tidak cebok, bagi orang yang suka berdusta, bagi orang yang meninggalkan salat, bagi orang yang meninggalkan Al-Quran, bagi orang yang makan harta riba, bagi orang yang memiliki sifat sombong, ya dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Al-Ahmar Al-Fadil Hafidahullah Ta'ala Falitafadol Ahmar Nah Ustaz Jazakumullahu khairan atas materi yang indah yang telah antum sampaikan di hari ini Ustaz berupa tentang pembahasan keadaan seputar alam barzah dan apa yang terjadi begitu pula apa yang dialami bagi mereka yang berada dalam alam barzah dan selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab Anda untuk untuk Anda semua para pendengar Radio Roja akan tetapi sebelum kita buka sisi salah jawab. Kami akan jeda terlebih dahulu. Bagaimana Ustaz? Ya, takut Nah, baik para pendengar, kami akan jeda beberapa saat. Setelah itu, kami akan buka sisi soal jawab untuk Anda semua untuk bertanya seputar apa yang telah beliau bahas tentang pembahasan di sore hari ini dan Anda bisa bertanya melalui telepon di 8236543 ataupun melalui pesan singkat di 0819896543 dan untuk, untuk sementara ini kami akan jeda terlebih dahulu sebelum kami buka sisi soal jawab untuk Anda semuanya. Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa, ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian. ذائقة الموت كل نفس Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri menerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu. Roja Radio Dakwah Alusunnah Wal Jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah kita simak satu kajian yang telah dipaparkan dan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdurrahman Mahfud Umri Alsi Hafizallahu Ta'ala dari pembahasan kita seputar tentang tazkiyatun nufus dan beliau telah membahas tentang keadaan seputar alam barzah dan apa yang menimpa serta yang terjadi di dalamnya. Dan untuk Anda semua yang ingin membahas lebih dalam, Anda bisa bertanya kepada beliau di nomor telepon kami di 0218236543 atau di nomor pesan singkat kami di 0819896543 dan kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang beliau sampaikan di hari ini. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Iya, Nah, nah, kita akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu pertanyaannya Ustaz. Iya, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Ustaz, apakah ada gambaran atau tanda-tanda perilaku kita di dunia nanti dalam barzah mendapat yang lebih baik? Apa saja yang harus kita lakukan berupa amalan yang harus yang dapat kita lakukan agar mendapatkan satu yang lebih baik? Dan apakah ada tanda-tanda dan atau gambaran tentang perilaku kita di dunia. Silakan Ustaz. Iya. Adapun tanda-tanda ya maka kita melihat seseorang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'mal bil khawatim sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya karena kita juga mendengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها Ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli sorga sehingga dia dengan sorga tidak ada jarak kecuali satu langkah kemudian telah mendahului dia catatan amalnya, kemudian di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam kehidupan neraka. Dan kita ketahui bahwa ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Semoga kita masuk di dalam husnul khotimah. Namun itu tanda seperti orang meninggal ketika dalam keadaan sholat. Adapun dalam kehidupan sebelum dia meninggal ketika dia melakukan kebaikan maka kita harus sesungguhnya bahwa dia min ahlul khair namun bukan berarti ketika melihat di tanda-tanda orang yang baik matinya seperti seorang wanita yang mati dalam keadaan melahirkan seperti orang yang mati tenggelam orang mati terbakar orang mati karena runtuhan, itu semua diantara tanda-tanda kebaikan orang yang mati dalam rangka mencari nafkah untuk anak istrinya sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam al bani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Maka tentunya tanda-tanda adalah tanda namun tidak bisa dipastikan bahwa dia adalah orang yang selamat dari fitnah kubur, orang selamat dari sisa kubur dan orang yang dapat nikmat kubur tidak boleh kita mengatakan itu menjazm dia ahli surga atau neraka. Karena tanda seperti kita mengatakan awan tandanya hujan namun belum tentu hujan. Namun kebanyakan kalau sudah ada awan tebal ya kemungkinan besar akan hujan namun tidak boleh dipastikan karena itu semua adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kiat menjadi kiat yang kiat yang kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah, tidak ada jalan lain. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, berusaha untuk selalu bertobat Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja karena kita nggak tahu kapan dan di mana ampunan Allah akan diturunkan kepada kita. Dan harapan kita adalah husnul khotimah di penghujung kehidupan kita ini yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Wallahu alam. Ya, Allah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz dan selanjutnya kami akan angkat dari pertanyaan melalui telepon di Pamulang dengan umur Rara. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kalau mau tanya Ustaz, kalau uh, orang yang sudah meninggal kemudian ada uh, doa dari anaknya, anak yang soleh ya tentunya, apakah itu bisa mengurangi uh, mungkin uh, siksaan di kubur? Kemudian kalau orang yang kebetulan atau dosa dan perbuatan amalnya itu sama, imbang gitu ya. Itu gimana? Apakah dia dapat nikmat kubur atau siksa kubur? Karena yang tahu di Raja Roja itu itu kalau pada saat di nanti di akhirat kalau dia nilainya sama antara kebaikan dengan keburukan maka dia akan tertahan sebentar kemudian dia akan masuk surga. Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, adapun doa ya yang dipanjatkan kepada orang tua bagi anak itu termasuk perkara-perkara yang sampai kepadanya ya dan bisa meringankan nikmat uh, siksa kubur atau bisa meningkatkan derajat bagi orang tuanya. Sebagaimana Nabi bersabda, tidak mata banu Adam, in qata'a 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amal-amal perbuatannya dan akan kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah uh, amal jariah, ya, kemudian yang kedua adalah uh, ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga adalah amal anak soleh yang mendoakan kedua kedua orang tuanya. Maka itu sampai ah, dan bisa meringankan insya Allah demikian. Oleh karena itu, hendak sebagai anak untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan juga ah, bisa apa namanya? bermanfaat bisa mengangkat derajat orang tuanya di di alam akhirat di sorga sebagaimana Nabi bersabda innallaha la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi fil jannah فيقول anna لهذه hadhihi qala istighfari waladika laka hadisnya sahih Allah akan mengangkat derajat hamba-hamba mengangkat derajat hamba-hamba eh, seorang hamba yang soleh di sorga kemudian hamba ini mengatakan apakah ini untuk saya dari mana ini apa kata kata Allah ini adalah dari uh, doa pemohon ampun yang dimintakan oleh anakmu untukmu. Demikian, Allah alam. Nah, Ustaz, ya. kalau mengenai tadi Ustaz, antara dosa dengan uh, dosa dengan kebaikan yang seimbang, apakah dia akan dihisap terlebih dahulu atau bagaimana? Ustaz? Silakan. Ustaz. Iya, semua semua akan mengalami hisap, ya. Dan Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang melakukan keburukan akan melihat balasannya, melihat perbuatan itu. Adapun nanti ya dia dimasukkan ke dalam neraka, seharusnya dia berhak masuk ke dalam neraka, namun bisa jadi tidak dimasukkan karena ampunan yang diberikan Allah atau karena uh, syafaat dari Nabi SAW atau karena yang lainnya sehingga yang memasukkan kita ke dalam surga ini ya bukanlah amal-amal kita namun amal sebagai sebab tilkal jannatul lati urustumuha bima kuntum ta'malun itulah surga yang telah diberikan kepada kalian disebabkan yaitu uh, amal kalian apa yang telah kalian lakukan dan dalam hadis yang sahih yang mana Imam Bukhari Nabi bersabda lan yunji ahdakum amaluhu rawahu Bukhari tidak menyelamatkan kalian amal-amal kalian maka di sini kita berbakti kepada Allah yaitu dengan memohon kekuatan kepada Allah sehingga kita tidak menyombongkan diri karena kita bisa beramal beribadah itu semata-mata merupakan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping doa, maka perlu kita ketahui sedekah yang diberikan oleh anak yang soleh kepada orang tuanya untuk orang tuanya itu juga sampai sebagaimana yang terdapat dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم Dari Aisyah radhiyallahu taala ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia tidak berwasiat dan aku kira dia mau berbicara. Ya kalau dia mau berbicara dia akan bersedekah. Apakah bagi baginya pahala kalau aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Ya. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Maka kita bersedekah yang pahalanya ditujukan kepadanya. Termasuk juga haji. Ya. Karena ada dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha wa la hujji anha ara'aiti law kana ala ummi daynun akunti qadi tahu. Abdullah fallah haqqu bil wafa akhrajahu al-Bukhari Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ah, radhiyallahu anhuma ada seorang dari Juhaina seorang wanita dari Juhaina datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ibuku nazar untuk haji tapi belum haji sampai beliau meninggal. Bisakah aku menghajikannya?" Kata Nabi, "Hajikan untuk dia." Bagaimana pendapatmu kalau ibu punya hutang kamu bayar? Ya, maka bayarlah. Ya, tunaikanlah ya, ya, kepada Allah dan Allah lebih berhak untuk ditunai, ditunaikan janjinya atau hutangnya. Dan juga hadis yang lain ya bahwa boleh menghajikan orang lain termasuk juga orang yang meninggal. Demikian Allah a'lam Nah, Ustaz. Baik, kembali kami akan angkat Ustaz pertanyaan dari telepon dengan Abu Sarif di Tanjung Priuk. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, saya pertanyaannya apakah saya dianggap pria atau tidak ini begitu pertanyaannya misalnya kan saya seorang tunanetra saya memberikan uh, sedekah atau infak kepada salah, salah satu panti asuhan iya. saya telepon pada panti itu untuk seberapa mohon anak-anak panti datang ke tempat saya saya memberikan sesuatu apakah seperti itu saya dianggap pria atau tidak gitu bagaimana caranya supaya tidak dianggap pria Ustaz terima ya. kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz pertanyaan yang sangat indah sangat baik ya adalah kita selalu memperhatikan bagaimana yang bisa merusak amal-amal perbuatan kita. Ini menunjukkan paham terhadap persoalan dan menunjukkan perhatian kepada persoalan yang memang membutuhkan perhatian penting. Maka uh, memang ria itu merupakan dosa besar yang bisa menghanguskan amal perbuatan kita. Allah berfirman, uh, "Ana al an syirki man amila amalan" usyrika fi ghairi ma itarkuhu wa wa syirkahu rawahu muslim aku zat yang tidak butuh sekutu barang siapa beramal dengan disekutukan selain diriku aku tinggalkan dia dan sekutunya maka apakah riak yang demikian itu kalau memang e, keadaan mendesak agar anak-anak itu datang kepadanya ya tidak ada masalah bukan riak karena kembali kepada kepada tujuannya ya kalau memang tujuannya itu dalam hatinya niatnya supaya dilihat oleh orang maka in innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma manawa Sesungguhnya setiap amal harus dengan niat dan masing-masing orang dibelas dengan niatnya. Kalau memang niatnya ria, maka meskipun datang sendiri ya bisa itu ria. Ya. Maka lihat kepada tujuan hati dan apa yang mendorong agar anak-anak yatim itu datang sendiri kepada ke rumahnya. Kembali kepada niatan hati kita. Insya Allah secara zahir tidak demikian ya namun kembali kepada niatnya masing-masing dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan semangat untuk selalu menjaga hal-hal yang bisa merusak amal kita demikian Ahmad. Nah Ustaz. Baik Ustaz kembali kita akan angkat pertanyaan melalui telepon dengan Abu Risi di Tangerang. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Begini Ustaz, ya, uh, saya pernah mendengar uh, tentang orang yang mati suri itu bagaimana itu Ustaz? Bagaimana? Ada orang yang mati suri. Iya. Orang yang mati suri. Iya iya terus ah, silakan Pak terus lanjutkan. Uh, terus yang keduanya juga jika seandainya satu makam itu dipindahkan gitu itu apa yang terjadi sama sang mayat itu begitu aja sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Afan diulang Umar saya nggak jelas. Nah, Ustaz. Beliau bertanya tentang uh, apakah itu mati suri, Ustaz? Mengenai tentang mati suri, Ustaz. Kemudian yang kedua bertanya tentang masalah seputar apabila makam dipindahkan, lalu bagaimana dengan dengan keadaan si mayat? Seperti itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Adapun mati suri, ya, maka memang belum mati, cuman kita saja menganggapnya mati suri, ya. Ya, kalau sudah meninggal, ruh terpisah dari jasad. Sementara ruh masih bersamanya, cuman dia tidak sadarkan diri, koma, ya. Dan orang mengatakan dengan istilah mati suri, ya. Maka tidak ada yang demikian itu, ya. Tidak ada malaikat salah mencabut ruh kemudian dan dan sebagainya. Ya tidak apa namanya e, mustahil bagi Allah hal yang demikian itu karena Allah berfirman idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun apabila ajal sudah tiba maka tidak akan bisa maju dan tidak bisa mundur ya. adapun yang kedua tentang orang yang dipindahkan ya makam atau jasadnya dari kuburan Bagaimana bagaimana dengan dengan eh, keadaan si jenazah ini? Perhatikanlah ya bahwa alam barzah dengan alam syahad, dengan alam dunia ini tentunya tidaklah sama, sekali tidak ada kesamaan ya kehidupan di alam barzah dan di alam dunia ini. Sehingga apa yang kita lihat adalah alam dunia, sementara alam barzah tidaklah demikian ya maka tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia ini apakah ketika tulang belulangnya dipindahkan kemudian siksa kuburnya bagaimana ya bahkan kalau kita panjangkan pertanyaan kalau ada siksa kubur bagaimana dengan orang yang tenggelam tidak tahu di mana jasadnya bagaimana dengan orang yang dimakan binatang buas yang sudah ditelan dan menjadi kotoran hewan dan bagaimana dengan orang-orang yang terbakar hangus dari debu ya, maka tetap semuanya itu akan mengalami siksa kubur, ya. Karena apa? Karena siksa kubur ya juga termasuk yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak dikubur. Ya, termasuk oleh Ferdinand Marcos karena memang dia kafir tak dikubur jasadnya ya termasuk yang dirasakan oleh uh, Fir'aun yang tubuhnya masih sampai sekarang menjadi uh, apa namanya pelajaran besar bagi kita. Ya. Nah ini akan menjadikan pelajaran besar bagi kita bahwa e, meskipun orang tersebut tidak dikubur, meskipun orang tersebut dimakan binatang buas, maka dia akan mengalami siksa siksa kubur ya akan mengalami siksa kubur ya demikian Ahmad. Nah Ustaz. Baik Ustaz kembali kita akan angkat melalui pertanyaan di pesan singkat Ustaz. Nah. Satu pertanyaan yang mungkin juga ada dalam benak pikiran kaum kaum muslimin yang masih awam. Ya. Satu pertanyaan Ustaz, apakah nanti di alam kubur siksa kubur terjadi pada ruh saja atau bersama dengan dengan jasadnya Ustaz? Silakan Iya, Ya, ya. itu memang ada istilah perbedaan antara ulama ya. Namun yang rojih adalah disiksa ya jasad dan ruh. Disiksa jasad dan ruh. Ya sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibnu Abi di dalam syarah Al-Aqidah atau tahawiyah bahwa bahwa yang mengalami siksa kubur itu adalah jasad dan ruh ya. Dan kita tahu bahwa uh, tadi ruh dikembalikan kepada kepada jasadnya ya. Coba kita lihat dari hadis satu ruhuhu ya fi jasadihi dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Ya. Maka yang akan merasakan iman kubur Jasis kubur adalah ruh dan dan jasad. Namun perhatikan, bukankah itu sudah jadi tulang berulang? Itu alam musyahat, alam dunia yang kita lihat, alam barzah tentunya berbeda dengan itu. Ya. Dan orang yang mengalami seperti itu, ya kalau kita memang melihat oh, berarti itu tulang berulang, berarti yang nggak dikubur nggak mendapat sisa kubur. Kita lihat bagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Ya. Di mana Allah berfirman, dalam surat Ghafir ayat 46 an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab neraka dihamparkan kepadanya pagi dan sore dan pada hari kiamat masukkan warga Fir'aun itu kepada azab yang lebih pedih daripada sisa kubur tersebut. Padahal kita tahu ada ya muminya Fir'aun yang tenggelam di laut ketika Allah maklam apakah kisah itu benar bahwa itu Fir'aun yang tenggelam di laut mengejar Musa namun yang pasti sampai sekarang diakui itu muminya Fir'aun dan kita lihat juga manusia sekarang di zaman ini eh, ada jasadnya Ferdinand Marcos ya orang yang kafir tidak dikubur maka itu pun juga akan mengalami azab kubur demikian Nah, Ustaz. Baik, kembali pertanyaan mulai pesan singkat Ustaz. Uh, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Barakallahu Fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustaz, apakah jika seorang yang tidak memiliki anak Atau anaknya meninggal lebih dahulu Daripada orang tuanya Apakah dia akan mendapatkan uh, keringanan juga di alam kubur nanti. Lalu siapakah yang akan memberikan doa kepadanya? Apakah doa orang mukmin juga bisa mengurangi dan meringankan azab kubur? Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Iya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an wa allaisa lil insani illa ma Tidaklah bagi seseorang kecuali yang telah dia usahakan. Maka Ibnu Abi Na'is beliau memberikan keterangan ya yang dia usahakan itu termasuk anak ketika dia beristri mendapatkan istri yang soleha itu termasuk usahanya dia menikah dengan seorang laki-laki ya sebagai suami yang soleh itu usahanya dia ketika mereka meng meng mengirimkan doa itu juga sampai ketika bersedekah ditujuan untuknya juga sampai ketika berkawan dalam majelis-majelis ilmu majelis taklim memiliki teman yang baik kemudian menghajikan untuknya ketika dia sudah meninggal, bersedekah bersedekah untuknya ketika sudah meninggal itu semua sampai. Dan tadi sudah disampaikan, sudah saya sampaikan hadis Nabi ketika Nabi sudah menguburkan para seorang sahabat yang meninggal, lalu beliau mengatakan ista'ufiru li ahaikum was alulah tasbih fa innahul an yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu ini, mohonkan bi bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir karena dia sebentar lagi akan akan ditanya. Kemudian apa namanya? Firman Allah, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu." Ya Allah, ampunlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yang terus sudah meninggal mendahului kami. Maka dengan dalil ini maka sampai demikian Allah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban dari antum Ustaz dan ini kita akan angkat Ustaz pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, kita akan angkat dari pesan singkat Ustaz. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau dilihat dari orang-orang yang menyaksikan kematian seseorang, bagaimanakah tanda-tanda orang yang meninggal husnul khotimah? Jazakallah khairan dari Ummu Hasna di Jatiasi. Silakan Ustaz. Iya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah ya kemudian sudah nggak nggak sadar sampai meninggal itu tanda kebaikan karena Nabi bersabda maka akhiru kalamihi la ilaha illallah al jannah barang siapa di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah maka itu masuk surga kemudian tanda lain adalah meninggal pada hari Jumat ya tanda lain adalah berkeringat di dahinya tanda lain adalah disemati dalam kebakaran mati tenggelam, mati karena runtuhan, mati seorang wanita karena melahirkan. Nah itu semua tanda-tanda kebaikan. Tanda itu tanda, bukan berarti menjadi ahli surga. Jangan sampai kita memastikan seseorang bahwa ia ahli surga atau dia ahli neraka. Itu tidak dibolehkan. Demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Barangkali sampai di sini. Mm -hmm. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.